بسم الله الرحمن الرحيم Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كروة خاسرة Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat? Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad kisah Musa? Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua. Pergilah kamu kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى Dan katakanlah kepada Firaun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu, agar supaya kamu takut kepadanya. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru memanggil kaumnya. Seraya berkata, Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى Maka Allah mengadabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Tuhannya. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang, dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى Maka, apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى Dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Tuhan mulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.